Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Manzumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada halaman 319. Qala al-muallif wa sabahullah Fa idza hasalat al-munafatu lisyar'i fa innaha la tashih Kalau di dalam syarat tersebut terdapat perkara-perkara yang berseberangan bertolak belakang dengan syariat maka tidak sah syaratnya. Syarat perdamaian yang bagaimana kemarin yang tidak dikatakan sah yaitu yang fungsi dan tujuannya untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Paham ya? Naam. Wa dalilu ala adami sihhati 'inda al-munafat li syara' dan dalil yang menunjukkan tidak dianggap sah dikarenakan apa? berseberangan dengan syariat, bertolak belakang dengan syariat. Qauluhu ta'ala yaitu firman Allah taala, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu." Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak diterima darinya. Ini kan berarti menunjukkan bahwasannya apa? Kalau mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima. Syaratnya berarti mencari agama agama biar diterima yaitu agama Islam. Fa nafallahu qabula dini dini khair al islami dinan maka di sini Allah Taala meniadakan penerimaan agama orang yang mencari selain Islam sebagai agama kadhalika manibtagha syartan khair syartil Islam aw sulhan khair sulhil Islam fa innahu la yukbal minhu wa yurad seperti itu pula orang yang mencari syarat selain syarat Islam atau perdamaian selain dengan perdamaian sesuai dengan agama Islam fa innahu la yuqbal minhu maka enggak terima darinya. Wa yurad bahkan ditolak. Berarti syaratnya apa syaratnya? Syaratnya biar diterima ya semuanya kembali pada agama Islam. Wa bis sunnah qala an-nabi sallallahu di dalam as-sunnah Rasulullah sallallahu menyatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada dasarnya, tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut raddun ay eh, mardudun tertolak. Wa qala kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa batil walau mi'ata syartin. Setiap syarat yang sumbernya bukan dari Al-Qur'an bukan ketetapan Allah Subhanahu wa taala maka syarat tersebut batil walaupun 100 syarat. Naam. Wal makna yaqtadi dzalik dan makna memang menuntut seperti itu. Jadi kalau syaratnya batil, batil. Nah, walaupun 100 syarat It kaifa nusahih manahallahu anhu? Dikarenakan bagaimana mungkin kita mensahihkan menganggap sah perkara yang Allah telah larang? Li'anna tashihana liman hallahu anhu iqrarun lil manhi anhu. Dikarenakan anggapan kita eh, bahwasanya itu adalah benar, paham ya? Kita membenarkan perbuatan tersebut terhadap perkara yang Allah telah larang, berarti kita menetapkan dan mengakui perkara yang dilarang tersebut. Faham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Jadi, bagaimana caranya biar terhindar dari itu? Ya kita jangan benarkan. Kalau keliru-keliru, salah-salah syaratnya batil-batil. Mahfum soal ini? Abdullah Mahfum? Ayo na'am. Wahada muhadatun wa mudadatun lillahi wa rasulih. Yang seperti ini bentuk permusuhan dan juga bentuk nambarakallahu fikum perlawanan melawan Allah dan Rasulnya. Paham ya? Berseberangan, bertolak belakang, nambarakallahu fikum dan memusuhi Allah dan Rasulnya. Masalah Mas'alatun permasalahan baru, imra'atun taqul zauji kana qad talaqani talqah wahidah bil kalam duna warak. Penting ini. Contohnya seringnya masuknya dalam apa? Pernikahan, perceraian. Nah, memang sering banyak sekali. Kalau antum di Arab sana, di Arab ya, itu kebanyakan pertanyaan yang diajukan Syekh itu masalah perceraian. Kebanyakannya. Cerai, kemudian tolak, hulu itu banyak sekali. Nah, barakallahu fikum banyak sekali. Karena Kadang orang bermudah-mudahan tadi ya, bermudah-mudahan. Kita lihat contohnya ini, imra'atun taqul ada seorang wanita mengatakan zauji kana qad talaqani talqah wahidah bil kalam dunan waraq. Dulu suamiku pernah menceraikan aku dengan talqah wahidah, cerai satu ya, dengan ucapan tapi bukan dengan tulisan. Anti talib, bukan tulisan. Faqala li fi asabiyah jununiyah, dia berkata kepadaku ketika posisinya apa? benar-benar fanatik Nah, yang apa? Yang bersifat gila maksudnya benar-benar marah. Fanatik gila itu maksudnya marah, marah yang sangat. Kita lihat anti talik, talik, talik. <laughs> Langsung tiga nih. Anti talik, talik, talik. Tiga ya. Anti talik, talik, talik. Tiga langsung. Emang marahnya emosi itu ya, nggak terkontrol. Anti talik, talik, talik. Tiga langsung. Nah, Hal kau talak nihaiyan am tu'tabar talqah wahidah? Yang seperti ini keadaannya apakah jatuh talak secara total tiga langsung dari tolak bain ataukah dianggap tolak tolak wahidah dianggap tolak satu? Faham belum ini? Faham belum? Eh, perhatikan baik-baik. Apakah dianggap tolak tersebut dikatakan tolak nihai yang tolak bain dihukumi tolak tiga langsung atau dianggap tolak satu? Wal jawab anakul jawabannya kita katakan jawabannya kita katakan Idza kana ghadabuhu shadidan kalau marahnya itu benar-benar marah sangat, sangat marah, fa inna talaqa la yaqa. Berarti apa? Talaknya enggak jatuh. Kenapa? Karena orang marah biasanya tidak terkontrol bukan karena niatan dia. Muara, antu tolak, tolak, tolak, antu tolak, antu tolak, antu tolak, marah-marah dia. Setelah sadar, wah, menyesal. Kasihan juga ya istriku ini tak ceraikan padahal juga masih muda. Paham ya? Nah, maksudnya apa? Dia nyesal gitu loh. Karena ketika dia mengucapkan anti talik itu bukan keinginan dia. Karena apa? Terbawa na barakallahu fikum amarah tadi itu. Nah, ini enggak jatuh ya seperti ini ya. Karena innamal a'malu niat itu kuncinya pokoknya. Dalam masalah perceraian, hulu atau yang semisalnya innamal a'malu niat Ada enggak niatan dia menceraikan itu loh? Kita lihat lagi. Liqaulin Nabi sallallahu dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talaqa fi ighlaq tidak dianggap perceraian manakala apa dalam keadaan tertutup. Orang kalau yang namanya posisinya marah itu tertutup dia. Tertutup konsentrasinya. Paham ya? Sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan tidak bisa mengkondisikan ucapannya. Itu orang marah. Ya, wanti tolik, polik, polik. Pulang kerja seharusnya kan biasanya dibikin teh atau kopi atau kok nah barakallahu fikum atau kopi susu lah taruhlah. Paham ya? Ini enggak ada sama sekali. Paham ya? Sudah capek kerja pulang langsung mana uangnya? Kata istrinya, mana uangnya? Marahlah suaminya. Uang mana belum gajian minta uang anti tolek tolek tolek. Langsung gitu marah-marah dia. Nah, kita lihat sini. Wal ghadab asyadid syadid huwa alladhi la yamlik al-insan nafsahu 'indahu bihaitsu yutalliq, ya kan? Marah yang sangat atau sangat marah itu adalah orang yang tidak bisa menahan eh? tidak bisa menahan, tidak bisa mengendalikan dirinya Ketika apa? Dia menceraikan tadi itu. Jadi aslinya dia pengennya nggak cerai itu karena marah yang sangat tadi itu. fakahana, wakahana ahadan na'am akrohahu ala dalik Seakan-akan ada orang yang memaksa dia untuk menceraikan. Ya, seakan-akan apa? Ada orang yang memaksa dia untuk apa? Untuk menceraikannya. Nah, seperti itu. Amma idza kana al-ghadabu adiyan adapun kalau marahnya marah yang biasa, marah yang wajar. Ini bukan sangat marah ya, marah yang wajar, marah yang biasa. Nah, barakallahu fikum. Wa talaqaha, kemudian dia menceraikannya. Fa inna talaqa yaqa, berarti talaknya jatuh. Karena marah yang wajar kan biasanya tidak terlalu apa, ketika dia mengucapkan dia oh masih sadar. Marah yang wajar enggak terlalu marah yang sangat yang emosi yang sangat ya. Nah, maka talaknya jatuh. Idza kanat fi tuhrin lam yujami lam yujami'ha fi. Penting ini. Kalau wanita tersebut dalam keadaan suci yang dia belum berhubungan badan dengannya. Ini termasuk penguat bahwasanya kalau menceraikan tolak yang sunni, tolak yang sesuai dengan sunnah adalah ketika dalam keadaan apa? suci. Dan dia belum berhubungan badan. Fungsi dan tujuannya apa kemarin? Untuk memastikan apa Abdul Aziz? Kenapa kok tolaknya cerainya harus ketika perempuan tersebut suci kemudian belum berhubungan badan untuk memastikan apa? Hamil atau tidak. Oleh karena itu kalau cerai dalam keadaan haid kan namanya tolak apa? Bid'i. Nah, tolak bid'i jangan. Karena ketika haid kan belum tahu, orang haid itu nggak ada orang hamil haid. Paham ya? Orang hamil haid nggak ada. Nah, barakallahu fiq kalau nggak percaya nanti buktikan sendiri nanti. Paham ya? Orang hamil haid nggak ada. Nah, barakallahu fiq seperti itu. Ya, kita lihat sini. Apa kata beliau? Walakin kam talqah taqana. Yang seperti ini kalau seandainya dia marahnya marah yang ringan kemudian mentalak istrinya anti talik talik talik. Nah, kalau ini dikatakan jatuh talaknya, berarti berapa jatuhnya? Tiga langsung atau satu? Nah barakallahu fikum. Tiga langsung atau satu? Dihitung satu kita lihat sini. Nakul kita katakan idakan kana lam yanwi salas, kalau dia enggak meniatkan tiga, hanya niatkan satu, fa inna la yaqa illa wahidah nan wahidan. Maka ucapan yang tadi itu tidaklah jatuh talak kecuali hanya satu saja, ucapan satu saja. Anti talib, talib, talib. Kalau dia enggak meniatkan tiga, tetap satu. Paham ya? Bahkan pendapat yang sahih dalam satu majelis dia mengucapkan anti talik, anti talik, anti talik atau anti talik, talik, talik itu pun dihitung satu itu pendapat yang sahih. Dihitung satu. Naam. Mahfuz soalnya ya? Ewa. Kita lihat lagi. Naam barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wa amnam kata beliau di sini barakallahu fikum wa hafizakumullah. Jadi hitungannya satu tadi ya. Wa amma idza kana kalau dia meniatkan tiga ini yang talak tiga. Biqauli anti talik talik talik tiga. Faminal ulama man yakul ya kan? Di antara ulama ada yang mengatakan inna salas taqa. Tiga-tiganya jatuh dan nah mengena apa orang tadi itu. Jadi talak tiga sudah. Nah, sebagian ulama ada pendapat seperti itu. Wala tahillahu illa ba'da zaujin nam fi nikahin sahihin fayujami'aha. Tsumma yufariquha. Artinya apa? Maka perempuan tersebut mantri, mantan istri tidak halal sebenarnya mantri itu kurang tepat ya. Karena mantri itu biasa digunakan mantan santri. Kalau istri itu manis saja manis. Paham ya? Nah, manis itu mantan istri. Nyawa. Kalau mantan suami mansua. Jadi si manis dengan mansua. nyawa. kita lihat sini. Barakallahu fikum. Kata beliau di sini barakallahu fikum. Jadi perempuan tadi, eh, yaitu si manis tadi itu tidak halal kecuali setelah dinikahi laki-laki lain dengan nikah yang sahih kemudian laki-laki tadi berhubungan badan dengan dia kemudian baru menceraikannya ini pendapat yang pertama jadi jatuh jatuh talak tiga anti talik talik talik langsung talak bain sebagian ulama ada yang menganggap seperti itu eh, al Allah musta'an kita lihat di sini wa minal ulama man qala ada juga di antara ulama yang mengatakan innas salas wahidah tiga tadi hitung satu ini pendapat yang kuat ya. Tiga nanti hitung, dihitung apa? Satu. Cuman dulu di zamannya siapa kemarin? Umar Khattab radhiyallahu anhu sempat nah barakallahu fikum langsung dihitung talak bain karena banyak orang yang suka menceraikan itu loh. Sebagai bentuk hardikan. Paham ya? Wa illa pendapat yang sahih ini. Naam. Wal khilaf fi hadha ma'ruf. Khilaf masalah ini ma'ruf sudah ya. Tapi pendapat yang kuat dikuatkan juga Syekh Muhammad bin Hizam dan juga na barakallahu fikum Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin sering sekali kan kita jumpai itu menguatkan bahwasanya 63 tersebut dihitung satu. Paham ya? Nah, jadi masih talqah wahidah walaupun dia anti talik talik talik anti talik anti talik anti talik dihitung satu. Naam. Ikhwani fi din azzani wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat lagi. Naam barakallahu fikum. Apa kata beliau di sini? Fa in talaqaha wa hiya haidun, nah, kalau dia menceraikannya dalam keadaan dia haid, fa in talaqa la yaqa. Maka talaknya tidak jatuh, tidak mengena karena namanya talak apa namanya ini namanya akhandalah talak bid'i, talak sunni itu yang bagaimana tadi Abdul Aziz? Talak bid'i menceraikan istri dalam keadaan haid. Kalau talak sunni bagaimana tadi? Dalam keadaan suci dan belum berhubungan badan. Itu direnungi baik-baik ya perbedaannya. Nah, tujuan fungsinya kenapa kok menceraikan dikatakan cerai sunnah ketika dalam keadaan perempuannya suci dan belum berhubungan badan, tujuan fungsinya untuk apa? Memastikan apa tadi? Hamil atau tidak. Karena kalau diceraikan dalam keadaan hamil, hukumnya lain lagi. Kalau diceraikan dalam keadaan hamil, masa iddahnya berapa bulan? Diceraikan dalam keadaan hamil, masa iddahnya berapa bulan? Hah? Dua kali? Sampai oh sampai lahiran. Ewa, sehingga melahirkan ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Li'annahu ala ghairi amrillah wa rasulih karena menceraikan dalam keadaan posisi perempuan tersebut haid itu bukan eh, bukan berada di atas perintah Allah dan Rasulnya. Waqat qala Nabi Yusuf SAW dan sungguh Rasulullah SAW telah menyatakan man amila amalan laisa alaihi amruna raddun. siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami maka amalan tersebut tertolak ay mardudun na'am mas'alatun permasalahan yang baru imra'atun ishtaratat li nafsiha 'ala al-mutaqaddim laha annahu law tazawwaja 'alaiha fahiya talik penting ini karena antum semuanya masih bujangan kan suatu ketika nanti sudah menikah tahu hukum-hukum seperti ini penting juga bukan perkara yang sepele ya kita lihat. Ada seorang wanita mensyaratkan dirinya terhadap orang yang hendak melamarnya. Syaratnya apa? Nanti kalau kamu nikah lagi, eh, maka apa? Maka aku cerai. Maksudnya aku talik, maksudnya aku ini cerai. Aku harus pisah. Perempuannya ngomong gitu. Paham belum? Tazawwaj 'alaiha maksudnya nikah lagi. Oh, ya. Nah, itu syarat dari perempuan tersebut. Fahal nam tutallak, apakah dia tetap dianggap telah diceraikan? Ewa, bimujarradi diaktihi ala saniyah aw khiyar dengan semata-mata karena dia akad dengan apa? Dengan perempuan yang kedua atau dia punya pilihan. Wal jawab annakul jawabannya kita katakan annahu ala hasab syart ala dihasal. Sebenarnya tergantung dengan syarat yang telah terjadi. Faida eh? Fa apabila perempuan tadi mengatakan in tazawwajta fa ana talik. Eh? perempuan tadi mengatakan jika kamu nikah lagi, aku talik, berarti aku perempuan diceraikan. Faham belum ini? Faham belum ini Isa? Faham belum Abdullah? Eh, na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Qala na'am. Laki-laki tadi ketika disyaratkan iya katanya. Na'am. Kalau kamu nikah lagi, berarti aku cerai. Maksudnya aku ini perempuan yang diceraikan. Kata laki-laki tadi, "Na'am, iya," katanya. Wattafaqa 'ala hadza. Mereka ternyata apa mereka berdua sepakat atas syarat ini. Tsumma aqada 'alaiha. Na'am barakallahu fikum. Kemudian apa? Akadlah. Eh, akadlah terjadilah akad. Wa syarata hadza nah dan mensyaratkan ini untuknya tadi. Fatazawwaja. Akhirnya dia nikah. Fa inna fa innahu fa innaha tutallaq. Berarti dia apa? Na'am barakallahu fikum telah diceraikan. Perempuan tadi berarti telah ceraikan karena karena syarat yang di awal wa illa syaratnya sebenarnya enggak tepat ya. Walakin law qalat akan tapi kalau dia mengatakan ya kan falil fasakh huwa ahsan hatta yasir amr biyadiha. Maka aku berhak untuk pisah. Itu lebih tepat, bukan cerai karena cerai tangan siapa? Di tangan suami atau istri cerai itu? Di tangan suami. Kalau istri namanya apa? Khulu'. Jadi khulu' itu maknanya fasakh, pisah. Paham ya? Naam. Falil fasakh kalau seandainya perempuan yang mengatakan, "Kalau kamu nikah lagi berarti aku berhak untuk pisah." Fahuwa ahsan. Ini lebih bagus Atanya yasiral amr biyadiha. Agar dan agar apa? Agar menjadilah semua urusan itu berada di tangannya. Karena masuk untuk masalah perpisahan minta pisah itu kan namanya khulu. Namanya namanya khulu, khulu artinya fasakh, yaitu pisah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azza wa wa jami'an. Na'am barakallahu fikum. Nah, Naam barakallahu fikum pembahasan yang baru sekarang. Pembahasan masalah apa? Dalam qaidul fikhiyah sudah antum hafal, sebutkan pantunnya mengenai bahwasanya suatu perkara yang sudah Nah, atau mengenai orang yang sudah sibuk dengan suatu kerjaan, nggak boleh disibukkan dengan kerjaan yang lain. Ingat-ingat, orang kalau sudah sibuk dengan suatu pekerjaan, nggak boleh disibukkan dengan pekerjaan yang lain kecuali kalau pekerjaan tersebut tidak mengganggu pekerjaan yang pertama. Contohnya, sebelum antum eh, ingat apa pantunnya? Contohnya, si A dia apa kerja di tempat si B dari pagi sampai sore, dari jam 7 sampai jam 5. Paham ya? Nah, nah, posisi dia dari jam 7 sampai jam 5 enggak boleh diganggu gugat. Paham ya? Karena dia sibuk dengan pekerjaan si B tadi itu, paham ya? Nah, kecuali kalau tidak merusak apa? Tidak merusak pekerjaan si B. Apa contohnya? Dia ada tawaran kerja dari jam habis maghrib sampai jam 10 malam. Ganggu enggak kira-kira? Enggak ganggu, itu boleh. Gajinya double, ya enggak? Dari pagi 7 sampai jam 5 kerja di tempat si B. Eh, habis maghrib sampai jam 10 kerja di tempat si C. Ganggu atau tidak ini? Enggak ganggu. Tapi kalau mengganggu tidak diperbolehkan. Apa pantunnya? Antum Naam wa kullu mashghulin fala yushaghalu misaluhul marhun wal musabbalu. Kita, lewati dulu dalam al-qawaidul fiqhiyah ya. Setiap sesuatu yang disibukkan dengan sesuatu yang lain, maka jangan disibukkan lagi gitu loh. Biarkan selesaikan dulu. Paham ya? Biarkan diselesaikan terlebih dahulu. Contohnya masalah marhun, sesuatu yang digadaikan. Barang yang atau digadaikan itu jangan digadaikan orang lain lagi sampai selesai pergadaian yang pertama. Mafhum soal hantalah? Ayo kita lanjutkan. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, "Wa kullu mashghulin falaysa yushghalu bi mus'itin lima bihi yanshaghilu." Setiap perkara yang sudah disibukkan, maksudnya, maksudnya setiap perkara yang sudah disibukkan dengan pekerjaan yang semisalnya, falaisa yushghal maka tidak boleh disibukkan lagi bimusqitin dengan sesuatu yang menggugurkan lima bihi yang syaghilu yang sesuatu tersebut akan membuat apa? Nah, kesibukan yang kedua. Ini terjemahan bebasnya. Dengan makna akan lebih jelas. Paham ya? Nah, dengan makna akan lebih jelas. Setiap Orang yang dia sudah punya kesibukan, enggak boleh disibukkan dengan kesibukan yang lainnya yang kesibukan ini merusak kesibukan yang pertama. Amlum. Dengan contoh akan semakin jelas lagi, orang kalau sudah dikontrak kerja, nah barakallahu fikum, maka dia tidak boleh apa? Nah, tersibukkan kerjaan yang lain yang merusak kontrak kerja tersebut. Paham Kalau dia punya kesibukan yang lain yang tidak merusak pekerjaan yang pertama boleh atau tidak? Tidak merusak kerjaan yang mana boleh atau enggak? Boleh. Contohnya tadi itu, kerja bangunan kan normalnya jam berapa sampai jam berapa sah Normalnya kerja bangunan. Jam berapa sampai jam berapa Esan eh, biasanya? Jam delapan sampai jam sampai asar ya, sampai asar. Nah, dari jam delapan sampai asar itu kalau dia sudah kontrak kerja jangan diganggu gugat. Wah, anak mau nyabi jualan cilok katanya. Masang batu bata ini kemudian ambil jualan eh, cilok ngek ngek ngek ngek gitu ya. Nah, akhirnya apa? Batu batanya yang dia tabur sama saus. Paham ya? Karena dia seharusnya seharusnya semen. Karena yang namanya sibuk kerja itu loh. Paham ya? Nggak konsentrasi itu ya. Nah, itu jangan. Karena apa? Karena dia sudah sibuk dengan kerjaan yang pertama. Jangan sibukkan dengan kerjaan yang lain itu loh. Paham ya? Kecuali kalau jualan ciloknya jam 4 sore nggak masalah karena kerjaan bangunan sudah selesai. Paham maksudnya? Paham belum? Ayo, nah, kita lihat sini. Hadhi qa'idatun ma'rufatun 'indal ulama. Ini kaidah yang sudah ma'ruf di sisi para ulama. Wahya yaitu anal mashghula bi muqtada aqdin la yasih. Naam, an ya'qib 'alaih aqdun yubtil al awal. Penting ini, penting ini ya. Bahwasanya orang yang sudah sibukkan dengan semata-mata sudah akad transaksi Paham ya? Siap gak Pak ngerjakan rumah, rehab rumah, memperbaiki rumah dalam waktu sepekan ini? Kata si Pak Mahmud tadi siap katanya. Berarti udah transaksi belum? Udah transaksi dan akad. La yasih an ya'qid alaih abdun. Enggak boleh dia apa? Enggak dibenarkan dia melakukan transaksi lagi dengan suatu transaksi yuktil al-aqdal awal yang bisa menghancurkan membatalkan transaksi yang pertama. Pak Mahmud sudah dikontrak untuk apa tadi? Merehab rumah selama berapa? Sepekan. Kok ternyata Pak Mahmud malah apa? Pak Mahmud malah transaksi orang lain lagi. Ya, dalam waktu yang sama juga nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena akan merusak transaksi yang pertama. Paham maksudnya ya? Selesaikan dulu transaksi yang pertama, barulah dia mengambil transaksi yang kedua atau mengambil transaksi yang kedua tidak merusak transaksi yang pertama. Paham belum ini? Paham belum Abdullah nih? Eh, paham soalnya ya? Antum paham enggak gambarannya? Ya, insyaallah pahamnya mudah sekali ini tinggal dipikirkan aja. Kita lihat sini, wa yu'abbir anhal fuqaha biqaulihim dan ahlu fikih mereka mengungkapkan dengan ucapan mereka al-mashghul la yushghal. Pendek simpel ini kaidah ini. Al-mashghul la yushghal. Orang yang sudah sibukkan dengan suatu pekerjaan itu tidak boleh sibukkan dengan pekerjaan yang lain. Kalau pekerjaan itu merusak pekerjaan yang pertama, kalau tidak merusak boleh atau tidak? Boleh enggak? Boleh. Nah, barakallahu fikum. Walakin nahnu qayyadnaha bi faqulna. Akan tetapi kami atau kita masih memberikan ikatan kaidah tersebut dengan ucapan dengan kami ucapkan falaisa yushghalu bil muskitin lima bihi yanshaghilu. Maknanya apa? Fa in syughila bima la yasqit fala ba'sa. Berarti mafhumnya itu. Kalau disibukkan dengan pekerjaan yang tidak menggugurkan kesibukan yang pertama enggak masalah. Antum paham atau belum Abdurrahman? Antum paham enggak Isa? Ada gambaran itu? Masuk enggak? Paham belum ini? Nah, nah, kita lihat sini. Lakin idza kana mashghulan akan tapi kalau dia sudah sibuk, summa syaghalnahu, kemudian kita kasih kesibukan lagi bima yuskit dengan kesibukan yang menggugurkan asyghal nam asyghal awal yaitu kesibukan yang pertama fa inna dzalika la yajuz, maka seperti itu enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena akan merusak kesibukan yang pertama. Paham belum? Nah, jadi kalau antum taruhlah sudah menjadi pekerja sukses itu lihat-lihat transaksinya. Kalau transaksi yang kedua tidak merusak, transaksi yang pertama tidak masalah. Kalau merusak, selesaikan dulu transaksi yang pertama, setelah itu baru mengambil transaksi yang kedua. Mafhum soal ini? Transaksi akad kontrak kerja atau yang semisalnya. Mafhum soal? Mafhum soal? Ayo na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jalla Kita kasih contoh satu lagi ya. Nah, barakallahu fikum, contohnya antum menyewakan apa? Menyewakan rumah. Antum sewakan rumah, kontrakan. Paham ya? Berarti otomatis rumah itu sekarang sibuk enggak rumahnya itu? Sibuk dikontrak orang lain, jangan antum kontrak orang lain, gitu loh. Biar selesai dulu kontrakan yang pertama. Paham belum? Si A nah barakallahu fikum punya rumah kemudian dikontrak sama si B dalam waktu setahun dengan harga 15 juta setahun 15 juta karena dekat kota. Harganya lumayan mahal ya. Setahun berapa? 15 juta. Belum selesai kontrakannya, si A malah nyewakan ke si C, si C. Berani nggak nyewa nyewa rumahku? Setahun 20 juta. Oh, berani. Ya kalau berani ini tak batalkan yang ini yang apa yang sekarang ini nyewa tak batalkan. Nanti untuk antum aja. Ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena rumahnya eh, posisi rumahnya apa? Nam lagi apa? Lagi sibuk rumahnya ini. Dipakai oleh apa? Dipakai oleh pengontrak yang pertama. Selesaikan dulu selama setahun, setelah itu baru kembali ke C. Faham soalnya ya? Na'am kalau fikum seperti itu. Ikhwani fitin din dan nazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil dikit lagi. Misalnya dari contohnya insanun rohana baitah 'inda akhar, ya kan? Ada orang dia menggadaikan rumahnya kepada orang lain. Naqul al-bait al-an bir rohan. Rumah sekarang lagi sibuk digadaikan. Fahal yumkin an yurhan an yurhinahu syakhsan akhar? Apakah mungkin dia menggadaikannya ke orang lain lagi? Sudah digadaikan ke orang lain, paham ya? Masih belum selesai pergadaiannya, dia mungkin enggak menggadaikan ke orang lain lagi itu loh, mungkin atau tidak. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lihat sini. Nakulah la yumkin, kita kata enggak mungkin. Li'annahu law rahanahu li akhar batulah hakul awal. Dikarenakan kalau seandainya menggadaikan ke orang lain lagi batallah hak yang pertama. Wahalanya itu ini enggak boleh. Paham ya? Yang seperti ini tidak diper diperbolehkan. Na'am barakallahu fikum. Oh, kita lihat sini. Nah, barakallahu fikum. Jadi seperti ini enggak boleh ya. Kalau barang gadaian diselesaikan dulu pergadaiannya baru berpindah kepada yang kedua. Jangan langsung dicampur jadi satu karena dikhawatirkan merusak pergadaian yang pertama. Yang kedua, contoh yang kedua, kadani kalau anak insanan ajjara syai'an syakhsin limuddatish syahr. Seperti itu pula contoh yang lain bahwasanya kalau seandainya ada orang mengontrakkan, menyewakan sesuatu kepada orang lain dengan batasan waktu satu bulan. Dengarkan baik-baik, dikontrakkan selama satu bulan. Walaman tasawuf syahr ketika sudah sampai pertengahan bulan ajarahu al-malik li syahrin akhir Malah setelah setengah bulan, belum selesai satu bulan, sama dia malah dikontrakkan ke orang lain, disewakan ke orang lain. nam barakallahu fikum datang dengan beberapa waktu. nam tabtadi' min minus syahr al Dengan apa? Dengan waktu diawali apa? Diawali dengan apa? nam barakallahu fikum pertengahan bulan yang pertama. Paham Satu bulan taruhlah 30 hari. Orang ini menyewakan apa? Menyewakan motornya ke orang lain selama berapa tadi? Sebulan. Sebulan berapa hari? 30 hari misalkan. Baru dapat setengah bulan harus sewakan orang lain lagi gitu loh. Padahal yang pertama sudah selesai belum nyewanya? Selesai belum? Belum selesai. Kalau zaman sekarang yang banyak disewa itu bukan motor ya. Tempat untuk apa itu baja itu ya. Mesin untuk baja itu ya. Sudah dikontrak selama sebulan. Nah, malah dikontrakan orang lain baru dapat pertengahan bulan setengah bulan. Enggak boleh ya, enggak boleh. enam. Fahada la ini enggak boleh li'annahuma yata'aradun dikarenakan kedua-duanya bertentangan berseberangan. In makkana sani minal intifa' bi batul hakul awal. Kalau seandainya dia memberikan kepada yang kedua bisa memanfaatkannya tapi yang hak pertama dibatalkan. Ini kan barangkali e, barakallahu fikum ada unsur mendalimi juga ya. Kadang, -kadang orang butuh itu ya. Wa in makkana al awal batul hakul sani kalau dia mengedepankan eh, memberikan kepada yang pertama berarti hak yang kedua batal. Memang yang pertama dulu selesaikan dulu. Mahum soal ini? Ayo na'am. Barakallahu fiikum wal awal huwas sabiq karena yang pertama itu yang duluan. Fayakunul hukmu lahu maka hukum dikembalikan kepada yang pertama karena lebih duluan. Fa in ajjarahu iyyahu muddan muddatan tabtadi' ba'da intihai muddatil awal fala ba'sa. Kalau dia ngontrakkan ke orang lain lagi tapi diawali setelah habisnya masa waktu sebulan tersebut, paham ya? Maka enggak masalah. Belum. Kalau dia kontrakkan ke orang lain, setelah apa? Setelah nah barakallahu fikum habis waktu kontrakan yang pertama sebulan tadi itu maka enggak masalah. Maka enggak enggak masalah na'am. Li'annahu lan yanshaghil bil ijarah as-saniyah dikarenakan apa? dia tidak tersibukkan dengan apa? Dengan perkontrakan yang kedua illa ba'da intihai insyghalihi bil al ula. Kecuali setelah apa? Setelah habisnya nah barakallahu fikum kesibukan dengan dikontrakannya yang pertama tadi itu. Selesaikan dulu baru melangkah yang kedua. Jangan langsung digabung biar dapat uang banyak tapi enggak boleh. Nah, Insyaallah berikutnya pada pertemuan yang akan datang ya, walaupun tinggal sedikit tapi enggak masalah. Kita baca pada pertemuan yang selanjutnya. Walhamdulillahirabbil alamin.